Kemudian terawih ini peringatan. Bagi imam terawih hendaknya bacanya akan buru-buru. Kalaupun cepat jangan sampai ngebut. Yang penting huruf harus adir. Kalau ada huruf yang amin. Itu haram bagi yang mengikutinya. Tolong didengar ini. Kalau kita sholat dengan imam yang ngebut sampai hurufnya banyak ketinggalan. Tidak bisa dicontohkan karena haram. Kalau haram masa dicontohkan. Masa orang contohnya mabuk nih begini loh ya. Nggak boleh ya. Makanya Al-Qur'annya pun saya tidak bisa mencontohkan ya gimana sih Buya bacaan yang salah? Oh, bacaan yang salah kok dicontohin gimana ya? Pokoknya amin. Amin. Amin. Satu nafas ngebut. Haram bagi yang ikuti haram kata Imam Nawawi bagi seorang pemimpin atau hakim atau negara hendaknya mentakzir dia dicambuk depan umum biar tidak ngulangi itu kerjaan. Seandainya harus cepat-cepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kelihatan. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Biarpun al fasluh awla minal wasal. Fasal itu satu ayat, satu ayat lebih bagus. Mungkin mau digabung satu nafas. Boleh nafas yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Uhdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. wa ilmautumi alaihim waladdallin. Masih kebaca hurufnya, tapi hilang. Haram. Haram itu dosa. Jadi ibu hari bulan Ramadan meski kayaknya dapat pahala tapi dapat dosa. Makanya jangan mau bermakmum dengan ustadz itu sama kiai itu. Karena tambah do yang ngomong bukan saya Imam Nawawi. Lahan. Hurufnya tidak karu-karuan. Amin. Wah, paling seneng anak-anak habis itu ada beduk bunyi dung dung dung dung. Oh, itu paling cepat hebat. Kacau itu. Haram, awas tolong masjid musola dibenahi semuanya. Dan hendaknya 20. Kalau ada yang malas jangan jadi imam. Kalau ada yang bikin terawih 14 rokaat, taweh 2 rokaat, jangan jadi imam. Hendaknya yang jadi imam sholat ngambil terawih yang 20, kalau ada orang malas ngantuk boleh pulang nanti. Yang menjadi masalah kalau masjid sudah dirubah yang menjadi syiar 8, sehingga orang lain mau nambah jadi malas karena nggak ada pemimpinnya. Jadi seorang pemimpin hendaknya menjadi pemimpin contoh yang yang baik. Baik.